Berkata Ka'ab bin Malik sampai tatkala berlalu 40 hari dari 50 dan wahyu kala itu tak ada wahyu turun kala itu tak ada wahyu yang turun di masa tersebut tidak ada wahyu yang turun tiba-tiba rasulnya Rasulullah, utusannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, namanya Khuzaimah bin Thabit. Utusannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini yang membawa pesan ini adalah Khuzaimah bin Thabit. Dan ini sebagai dalil bolehnya dalam masalah-masalah seperti ini seseorang mengutus suruhan tidak harus berkata langsung. Misalnya seorang ustadz menentukan suatu atau memutuskan suatu perkara melalui atau mengutus seseorang tidak harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendiri atau tidak harus seorang guru tadi datang sendiri. Anak diam, enggak boleh ngomong. Pakola maka utusan tadi mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi, untuk mengasing dari istrimu. Kala maka Ka'ab mengatakan fakultu, aku katakan, aku bertanya kepada utusan tadi, utalikuha amma da'afal. Maksudnya bagaimana ini? Apakah harus saya cerai atau bagaimana? <clears throat> Dan ini termasuk istijabahnya, nurutnya Ka'ab bin Malik dan bahwasanya beliau sadar betul ini adalah ujian. Maka yang namanya seorang yang diuji harus nurut, nurut saja sampai mana? Sampai mana? Sampai batasan akhir dan sampai mana ujian tersebut akan berhenti? Maksudnya apakah harus saya cerai? Ataukah maksudnya bagaimana? Amma ada apa atau apa yang harus saya lakukan dengan istri saya? Maka utusan tadi menjawab, "Qala lala, bukan. Maksudnya bukan disuruh mencerai, tapi tinggalkan, tapi jauhilah." Fala takrabanha, kamu nggak boleh mendekatinya, nggak boleh menyentuhnya. Qala fa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Kata Ka'ab Malik, bukan hanya saya, Rasulullah juga mengutus kepada dua orang temanku yaitu Murarah ibn Rabi dan Hilal ibn Umayyah dengan hal yang serupa. Kalau fakultu limraati maka aku setelah mendapatkan ultimatum untuk menjauh dari istriku, aku katakan kepada istriku ilhaki bi ahliki sana pulang ke rumahmu. Ikutlah keluargamu. Menunjukkan bahwasannya seorang yang memiliki istri lumrahnya adalah memiliki rumah sendiri, rumah tangga sendiri, karena itu ketika disuruh menjauh istrinya, disuruh pulang ke rumah bapaknya. Karena seorang laki-laki itu yang namanya membangun rumah tangga itu memisah Jadi <clears throat> keluarga sang istri. Ilhaqi bi ahliki. Istrinya Ka'ab bin Malik adalah Umairah bintu Jubair. Istrinya Ka'ab bin Malik pada saat itu adalah Umairah bintu Jubair. Dan ada yang mengatakan Khairah. Jadi istrinya Ka'ab bin Malik yang menjadi ibu dari anak-anaknya adalah Umairah bintu Jubair. Ibnu Sakhar bin Umayyah al-Ansariyah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya istri Ka'ab bin Malik pada saat itu ketika kejadian Hajar itu adalah namanya adalah Khairah. Sebagaimana dalam syarah halaman 46. Maka aku katakan kepada istriku, sana ikutlah keluargamu. Ikut sama keluargamu. Fakuni indahum, tetaplah di sana. Beradalah kamu di sana hatta Allahu fi hadzal amr sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Pergilah. Biar kusangga derita ini seorang diri. Biarlah aku tinggal di dalam penderitaan ini seorang diri. Dan ku basuh luka ini dengan air mata seorang diri. Sana pergi kamu. Dan ini termasuk tegarnya seorang lelaki. Ketegaran seorang laki-laki di dalam menghadapi masalah. Ia sanggup. Ia bersedia untuk menghadapi segala hal sendirian. Mempertanggungjawabkan perbuatannya sendirian tanpa harus melibatkan orang lain. Karena ini adalah dosa saya sendiri. Biar saya sendiri yang menanggungnya biar aku terhempas sendirian di dalam jurang kehancuran tanpa ada seorang pun yang ku bebani dalam hal ini. Qala faja'at imra'atu Hilal ibnu Umayyah, maka datanglah istrinya Hilal ibnu Umayyah namanya Khawlah bintu Asim. Namanya istrinya Hilal ibnu Umayyah adalah Khawlah bintu Asim. Dan ini adalah yang di Li'an sama Hilal ibn Umayyah yang dipisahkan selamanya. Karena saling mula'anah, karena saling bersumpah, karena ada tuduhan zina. Bagaimana dalam syarah halaman 46. Khawlah bintu Asim Berkata Imam Az-Zahabi, istrinya Hilal ibn Umayyah ini adalah yang dimula'anah oleh Hilal, disumpah laknat dan dipisah oleh Rasulullah SAW Alaihi antara Hilal dan istrinya selama lamanya, bahkan di dunia sampai di akhirat. Kalau orang suami istri sudah saling mula'anah, maka tidak akan berjumpa selama lamanya di dunia dan juga di akhirat. Fajat imratu Hilal ibn Umayyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka istrinya Hilal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan. Faqalat lahu istrinya tadi bilang ya Rasulullah Inna Hilal ibn Umayyah syaikhun da'iun ya Rasulullah engkau memerintahkan Hilal untuk meninggalkan dan menjauhi istrinya. Sesungguhnya Hilal adalah seorang tua yang rentah yang sudah doe, yang sudah tidak bisa lagi melayani dirinya sendiri. Kalau seandainya engkau suruh dia meninggalkan dan menjauhi saya sebagai istrinya, ini kasihan dia nggak ada yang merawat, Karena dia sudah tua renta, dia sudah lemah, dia sudah doi, dikatakan sudah hampir binasa. Dikatakan doi, sudah hampir tersia-siakan. Laisalahu khadimun sedangkan dia nggak ada lagi pelayan yang lain selain aku. Satu-satunya yang melayani dan mendampinginya di dalam suka maupun duka. Fahal takrahu an akhdumahu? Apakah engkau membenci bagi saya untuk melayaninya? Kasihan Rasulullah Hilal Ibnu Umayyah kalau jenengan suruh untuk menjauhi saya, dia itu sudah nggak bisa merawat dirinya sendiri. Dia nanti akan terlantar, bisa-bisa nanti mati Rasulullah. Maka boleh nggak kalau seandainya saya meminta keringanan agar saya merawatnya dan menemaninya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kolala, nggak apa-apa. Ini sebagai dalil bahwasanya hajar takdir hajar yang syar'i itu mengikut maslahat dan mafsadah. Kalau memang maslahatnya butuh ya dikasih. Kalau maslahatnya nggak butuh ya nggak nggak dikasih. Pokoknya yang namanya bab hadir ini adalah mengikut kepada bab maslahat dan mafsadah. Kalau anak nggak apa-apa kalau sekedar melayani dalam kebutuhan sehari-harinya. Walakin layak roban naki akan tetapi nggak boleh menyentuh kamu, nggak boleh mendatangi, nggak boleh menggaulimu. Kalau sekedar melayani makan dan minumnya dan mencuci pakaiannya nggak apa-apa, tapi nggak boleh menyentuh kamu, nggak boleh mendatangimu sebagai seorang istri. Fakolat ya Rasulullah maka istrinya tadi bilang ya Rasulullah kok boro-boro datangi saya ya Rasulullah. Dia itu sejak dihajar dari awal kali hari hajar dia itu sudah nggak ada lagi hasrat, nggak punya lagi syahwat kepada wanita. Kok boro-boro sampai datangi aku Rasulullah? Gak perlu jenengan suruh pun dia sudah gak bisa lagi, gak datang lagi kepadaku sejak hari pertama dihajar. Karena saking sibuknya pikirannya, karena saking sedihnya sampai gak ada lagi hasrat kepada wanita. Fakalat innahu allah sungguh ya, ya Rasulullah, demi Allah Hilal, ma bi harokah, tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada setrumnya sama sekali Ila syai'in kepada sesuatu apapun. Gak ada hasrat makan, gak ada hasrat kepada wanita, gak ada hasrat kepada apapun. Hilang total. Hasratnya ke dalam dalam kehidupan ini. Semenjak hari pertama hajar. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana. Dan sungguh demi Allah dia senantiasa menangis sejak terjadi dari perkaranya apa yang terjadi ila yaumi hada sampai detik ini mulai dari awal sampai detik ini Hilal ibn Umayyah terus menangis. Boro-boro datangi wanita Rasulullah. Dia itu loh sejak hari pertama kali hajar dia itu cuma nangis. Tidak ada lagi hasrat kepada apapun. Ini kisahnya Hilal ibn Umayyah. Istrinya kasihan kepada Hilal ibn Umayyah karena nggak ada yang merawat. Maka istrinya datang kepada Rasulullah meminta keringanan. Qala faqala li ba'du ahli, maka sebagian keluargaku mengatakan kepada berkata kepadaku. Tidak disebutkan siapa keluarga ini. Muhtamil juga adalah istrinya sendiri. Karena memang satu-satunya yang boleh mengajak bicara, yang boleh diajak bicara dalam masa hajar ini adalah istrinya. Atau kerabat dekatnya mungkin anak. Karena memang nggak bisa disuruh menghajar. Orang dekat nggak mungkin bisa disuruh menghajar karena berkumpul setiap hari, berinteraksi setiap saat, nggak bisa. Ini disuruh menghajar. Kalau orang lain bisa, karena jarang bertemu, jarang butuh. Tapi kalau istri, ini adalah kebutuhan kebutuhan hidup. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dijauhkan dari seorang istri. Adapun dijauh, disuruh menjauhi di 10 hari terakhir. Ini karena ada hikmah nanti insya Allah akan kita sebutkan. Dari kalamnya Imam al Qayyim. Faqala li ba'du ahli berkata sebagian keluargaku, "Lau ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imratik." Lau di sini lil arf untuk tawaran. Bukan kok artinya itu andai saja bukan, tapi uh, hendaknya engkau meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrimu sebagaimana istrinya Hilal. Kamu kok nggak minta keringanan juga? Kamu kok nggak minta keringanan juga kepada Rasulullah untuk berkumpul dengan istrimu. Fakat adina limraati Hilal ibnu Umayyah itu mau karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan untuk istrinya Hilal ibnu Umayyah untuk melayaninya, untuk merawatnya. Jadi keluar sebagian keluarganya Ka'ab bin Malik tadi kamu kok nggak minta keringanan sebagaimana Hilal ibnu Umayyah, sebagaimana istrinya Hilal ibnu Umayyah, bukan Hilalnya yang minta ya ingat bukan hilalnya, tapi istrinya yang kasihan. Hilal sudah nggak ada lagi hasrat ke apa-apa hilal, pokoknya nangis toh, Sudah nggak punya lagi gairah hidup. Kenapa kamu nggak minta izin? Sebagaimana istrinya Hilal meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaulah fakultulah la fiha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, saya nggak akan minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang istri saya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang kuat itu tidak mudah untuk meminta izin dan meminta udur. Orang yang kuat itu lebih milih sesuatu yang sulit, lebih memilih sesuatu yang berat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberinya kekuatan. Kenapa harus milih yang yang lemah? Kamu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan. Kenapa harus milih yang lemah? Kenapa harus milih rukhsah? Kenapa harus milih keringanan? Sedangkan badanmu dan kemampuanmu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana munafikin. Kalau orang itu hatinya buruk, hatinya sakit, nggak sakit-sakit itu disakit-sakitkan, lemah. Nggak ada udur, dicari-carikan udur. Tapi kalau seorang mukmin yang hebat, ada sedikit udur, udur pun nggak dirasa. Ada sedikit gangguan pun nggak di gubris karena dia adalah kuat, memiliki jiwa yang tegar. Berbeda dengan orang yang lemah. Gak ada rasa-rasa sakit pun, gak ada udur-udur pun diada-adakan, dipaksa-paksa ada. Karena mereka memang sukanya ruhsoh. Makanya orang-orang yang suka mencari ruhsoh, ruhosul para ulama, ruhosnya para ulama ini adalah orang-orang lemah. Mencari mencari-cari keringanan, kalau orang yang kuat nggak mau cari keringanan. Nggak level. La astadzinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak mau minta izin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stadantu fiha. Dan apa yang nanti memberitahuku? Apa nanti kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah nanti? Kalau seandainya saya itu meminta izin, meminta keringanan tentang istri saya. Wa ana rajulun syabun sedangkan saya adalah lala, adalah pemuda yang masih perkasa, yang masih yang masih bugar, sehat dan bugar. Apa udur saya? Apa nanti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya saya minta izin, sedangkan saya adalah orang yang masih kuat, tidak sebagaimana Hilal ibnu Umayyah yang memang memiliki udur. Adapun Hilal ibn Umayyah karena memang memiliki udur, karena memang sudah syekhun da'i. Adapun saya masih bugar. Syahwat saya juga masih muda. Gairah saya juga masih muda. Nanti kalau saya meminta izin kepada Rasulullah untuk masih bersama dengan istriku, siapa nanti yang bisa mengerim? Itu kata para ulama. Makanya Ka'ab bin Malik itu menyuruh istrinya untuk pergi pulang. Karena apa? Sebagai satu daroe, sebagai menutup pintu. Kalau masih di situ, masih satu kamar, masih tidur bareng, siapa bisa menahan? Hasrat, siapa bisa menahan syahwat? Oh, di depan mata. Makanya termasuk kesempurnaan di dalam menjauhi syahwat adalah menjauhi sebab-sebabnya. Karena itu Allah mengatakan, wala takrabu zina. Dilarang untuk mendekati, bukan kok dilarang dilarang zinanya saja, tapi dilarang untuk mendekat kepada zina. Karena seseorang nggak akan mampu meninggalkan zina kalau nggak meninggalkan sebab-sebabnya juga. Demikian di sini ada perintah untuk menjauhi istri, nggak boleh disentuh, nggak boleh didatangi. Lah kalau istrinya masih di sampingnya situ ya nggak siapa bisa nahan. Ini adalah ujian yang terakhir bagi Ka'ab bin Malik. Anak-anak jangan mainan. Didengarkan. Ini adalah ujian yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami bin Malik di dalam masa hajar ini. Dan ini adalah ujian level tertinggi. Dan ini adalah ujian yang terberat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini dohirnya adalah ujian yang terberat, tapi secara batin ini adalah tanda-tanda akan dibukanya boykot. Ini adalah tanda-tanda akan dibukanya hajar. Jadi sudah mulai ada secercah harapan dan sebintik cahaya yang terbuka di depan mata akan pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi kata lima Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ini adalah tanda-tanda akan segera dibukanya hajar mulai dari dua sisi. Yang pertama, sudah mulai ada yang mengajak bicara. Yaitu tadi siapa? Utusannya Rasulullah dan kalau itu adalah utusannya Rasulullah, berarti Rasulullah sudah ngajak bicara beliau. Dimana sebelumnya bukan Rasulullah, juga bukan yang lain, bukan utusannya, nggak ada seorang pun yang boleh ngajak bicara. Ini sudah dibuka sedikit. Buktinya sudah mulai ada orang yang disuruh mengajaknya bicara. Berarti tanda-tanda kemudahan sudah mulai terlihat oleh mata. Dan yang kedua adalah perintah untuk menjauhi wanita di mana tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan ubudiyahnya Ka'ab bin Malik. Karena di masa-masa bersungguh-sungguh dalam beribadah itu memang disyariatkan, dianjurkan untuk menjauhi wanita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di di 10 malam di bulan Ramadan yang terakhir beliau menjauhi wanitanya menjauhi istri-istri beliau dan mengerjangkan sarungnya untuk beribadah. Jadi kata lima Ibnu Qayyim dalam mausim mawasim dalam waktu-waktu agar seseorang itu bersungguh-sungguh dalam beribadah memang disuruh untuk meninggalkan wanita. Maka ini adalah tanda-tanda dibukanya hajar karena apa? Karena di situ sudah mulai Allah Subhanahu wa taala ingin memurnikan ubudiyah kepada Ka'ab bin Malik. Terbukti disuruh menjauhi wanitanya berarti ini sudah memasuki puncak-puncaknya hajar. Dan ini adalah ujian yang tertinggi, level tertinggi. Dan kalau setiap segala sesuatu kalau sudah memasuki level tertinggi berarti sudah akan sel selesai, paham? Segala sesuatu kalau sudah menyentuh batasan tertinggi, level tertinggi, berarti itu artinya sudah akan sel selesai. Mungkin paling dhuwur. Mari ngono sakno meneh. Sakno ujian mana wis paling dhuwur. Gitu loh ya ikhwan. Jadi ini adalah termasuk secercah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, secercah harapan. Sedikit pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dibukanya hajar mulai nampak. Dengan dibukanya ada seseorang yang boleh mengajak bicara dan juga disuruh untuk menjauhi wanita. Ini kalau orang nggak paham dikiranya waduh malah disuruh menjauhi wanita. Malah malah istrinya disuruh menjauhi. Orang kalau hatinya buruk pasti akan sudon kepada Rasulullah. Apa mana iki ayo sing dikongkon ha apa? Mesti gitu. Kalau orang hatinya buruk. Apa mana iki? Gitu. Pasti gitu. Perintah apa lagi ini dari Rasulullah? Ayo kon apa mana? Ini kalau hatinya buruk. Tapi kalau orang hatinya bagus, kalau orang hatinya baik, dia akan menerima dengan lapang dada. Nopo mawon ya Allah ujiane kulo terima terkulo terami nganti ikhlasi ati. Dinurut terus. Apa saja ya Allah ujiannya akan saya lakukan dengan penuh ketulusan. Pulau rami nganti ikhlasi ati. Buktinya disuruh menjauhi wanitanya. Kabu bin Malik sampai nantang, sampai tanya. Maksudnya gimana ini? Disuruh nyerai apa gimana? Gitu loh. Maka ini adalah pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ujian yang terakhir ini memiliki hikmah yang sangat tinggi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memutus harapan Ka'ab bin Malik dan juga dua orang temannya dari manusia, dari seluruh manusia. Supaya benar-benar hanya gantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan kepada makhluk benar-benar diputus total agar harapan manusia itu hanya satu-satunya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Hingga mereka yakin tidak ada tempat berlari dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Allah. Maka diputus benar-benar diputus hubungan harapan dari seluruh makhluk sampai istrinya satu-satunya pelita di dalam gelap dan juga pelukis pelangi kebahagiaan saat rintik kesedihan melanda yang menemani dan setia mendampingi dalam suka maupun duka manusia yang sanggup merasakan apa yang kita rasakan dan tahu apa yang kita inginkan istri kita diputus nggak boleh ditemani nggak boleh menemani nggak boleh mendampingi bayangkan kayak apa perasaannya Kayak apa perasaannya Ka'ab bin Malik di saat sudah dilanda 40 hari, dilanda kesedihan. 40 malam berlalu di dalam kelam. Kemudian ditambah lagi satu-satunya teman yang selama ini mendampingi. Hanya satu-satunya orang yang tersisa yang bisa diajak bicara. Yang bisa diajak sharing, yang bisa dicurhati, yang bisa teman curhat, teman ngobrol. Teman melampiaskan kesedihan, teman untuk mengutarakan perasaan, teman untuk meluapkan segala rasa dan segala derita, disuruh untuk pergi. Ini tinggal aku sendiri, merasakan duka ini. Maka bagaimana perasaanmu sebagai seorang lelaki seperti, Kabi Ka'ab bin Malik? Sudah dilanda kesedihan selama 40 hari, ditambah lagi satu-satunya teman yang selama ini diajak curhat, yang diajak untuk menyangga bareng, diajak untuk merasakan suka dan dukanya, disuruh menjauhi. Bayangkan. Jadi harapan terakhir, teman terakhir yang menemani malah disuruh untuk pergi, disuruh untuk menjauhi, disuruh untuk dijauhi. Kayak apa perasaanmu? Maka ini adalah ujian yang terberat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Dan ini disyariatkan di 10 hari terakhir dalam hajar karena tidak mungkin itu diperintahkan dari awal. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya perintah untuk menjauhi wanita disuruh semenjak awal ini nggak akan mampu karena kebutuhan laki-laki kepada wanita itu adalah kebutuhan yang mendesak, nggak bisa di nggak bisa ditawar kebutuhan kita kebutuhan biologi seseorang kepada pasangannya itu adalah kebutuhan yang nggak bisa ditawar Gak bisa diobati, gak ada obatnya. Maka seandainya dari awal disuruh untuk menjauhi istrinya, ini gak akan bisa. Tapi perintah ini bisa. Kenapa? Karena ditaruh di hari ke-40. Setelah jiwa benar-benar down. Setelah kondisi mental dan segala harapan dan perasaannya benar-benar kondisinya turun. Maka syariat untuk menjauhi istri, perintah untuk menjauhi istri ini bisa terlaksana. Paham? Jadi kenapa ini nggak disyariatkan sejak awal kata Imam Ibnu Qayyim karena mungkin manusia nggak akan mampu meninggalkan istrinya selama 50 hari. Karena kalau disuruh dari awal nggak akan mampu. Tapi ketika di hari ke-40 di saat jiwa sudah benar-benar loyo, jiwa sudah benar-benar tercabik-cabik, dan hancur, lebur. Maka nampaknya mereka mampu untuk menjauhi istri mereka. Tapi terlebih lagi itu adalah masa-masa untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh menjauhi istri maknanya bukan apa-apa tapi disuruh untuk lebih semangat lagi dalam beribadah, lebih semangat lagi dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau ditimpa musibah itu jangan malah menjauh dari Allah, kalau kamu ditimpa musibah, hendaknya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin perbanyak zikir, semakin perbanyak untuk lujuk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai disuruh untuk meninggalkan istrinya. Itu Maka bayangkan di saat kesedihan sudah memuncak satu-satunya teman yang mendampingi disuruh untuk menjauhi maka lengkap sudah penderitaannya Ka'ab bin Malik. Dengan ini maka lengkap sudah penderitaannya. Sudah enggak ada lagi yang lain sudah lengkap. Ini kalau orang imannya nggak kuat ya ikhwan sudah enggak bisa seperti ini, enggak akan mampu menjalani seperti ini. Dan ini sebagai dalil bahwasanya sebenarnya yang menemani kita sepanjang hidup ini adalah iman kita. Manusia, mereka bisa pergi. Istri kita, anak kita, keluarga kita, mereka bisa pergi. Teman-teman kita bisa menghilang. Tapi sejatinya kita dalam hidup ini, sepanjang hidup ini yang menemani kita adalah iman dan ilmu kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengokohkan imannya Ka'ab bin Malik, sejatinya kamu dalam hidup ini tidak ada yang menemani, tidak ada yang bisa menemanimu kecuali hanya iman. Imannya seseoranglah yang menemani dalam hatinya. Kepercayaannya dalam hatilah yang menemani dan mendampingi dia sepanjang hidup. Sebagai persiapan untuk di alam kubur kelak. Seorang manusia di alam kubur kelak hanya akan ditemani oleh imannya sebagai seharusnya juga dia di dunia merasa seperti itu. Jadi sebagai bentuk persiapan sebelum menghadapi alam kubur, kita sejak di dunia ini kita biasakan untuk mampu hidup sendiri hanya ditemani oleh keyakinan kita, diiringi dan didampingi oleh cahaya ilmu yang ada dalam hati kita. Gitu. Jadi apa-apa itu jangan mengandalkan kawan terus. Jangan kawannya ini ikut gini, kawannya itu ikut situ. Jadi orang itu yang punya pendirian sendiri gitu loh. Kamu nanti mati sendiri, dikubur sendiri, tidak ada yang menemani kecuali keyakinanmu. Sebagaimana dalam hidup ini juga seperti itu. Jangan suka ikut-ikutan. Punya pendirian. Punya komitmen, punya pegangan. Punya pegangan terhadap iman. Ini kemarin ada kertasnya itu enak. Tapi diambil. Itu ya, kawan. Maka dalam hidup ini yang menemanimu hanyalah iman dan keyakinanmu. Kuatkanlah imanmu. Kalau imanmu lemah, maka pendampingmu juga lemah. Kalau kuat imanmu kuat, maka yang mendampingi maka kamu sepanjang hidup ini akan didampingi oleh sesuatu yang kuat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kita baca satu persatu Idza Rasulullah idza Rasulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini qala inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'atak qala qultu utalliquha amma af'al Ini adalah bentuk kesempurnaan istijabahnya Abi bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kekecewaan yang sangat tidak ada sedikit pun benci kepada Rasulullah, enggak benci sedikit pun. Bahkan di ketika didapat ketika diperintahkan kamu disuruh untuk menjauhi istrimu, malah bilang, maksudnya gimana? Saya cerai atau bagaimana? Ini kalau orang kecewa, kalau orang benci, nggak akan seperti ini. Pasti akan ngolok-ngolok, pasti akan ngomel-ngomel, pasti akan miso-miso sudah. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Allah melebihi segala hal. Dan ini seandainya memang betul disuruh mencerai, pasti dicerai. Sebagai bentuk istijabahnya para sahabat, ini kalau seandainya Rasulullah nyuruh untuk cerai, dicerai sama Ka'ab bin Malik. Sebagai dalil bahwasannya memang keluarga semuanya itu adalah tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Pernikahan semuanya itu adalah tujuannya adalah maslahat. Tunduk kepada maslahat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seandainya maslahat agama menuntut untuk cerai, cerai. Istrimu rewel, istrimu ngeyel, istrimu kubur, istrimu membangkang dalam agama. Kalau memang menuntut untuk cerai-cerai. Kak Iman. Sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, apa rewel-rewel, angel-angel, gak kena diurus, gak kena diatur, diawur. Itu ya ikhwan. Makanya ketika ada perintah, seandainya disuruh mencerai, akan dicerai. Karena sejatinya pernikahan, keluarga, semuanya itu adalah nomor dua. Yang nomor pertama adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, itulah yang nomor satu. Seandainya maslahat menuntut untuk meninggalkan keluarga, untuk meninggalkan istri. Jangankan istri, anak bapak saja ditinggalkan sama para sahabat dahulu. Sebagaimana dalam hadis Miqdad aswad Betapa beratnya Islam di awal kali karena manusia harus meninggalkan orang-orang yang ia sayangi meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan keluarganya, apalagi cuma sekedar meninggalkan istri. Jadi seandainya disuruh untuk mencerai akan dicerai oleh Ka'ab bin Malik. Cuma maslahatnya tidak menuntut untuk dicerai, hanya disuruh untuk menjauhi. Jadi para sahabat itu nurut apa kata Rasulullah, suruh nikah nikah. Sebagaimana sahabat yang ditawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita tawarkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah belum hasrat maka disuruh kepada wanita yang kepada orang lain nikahi dia dinikahi sebagaimana juga hadisnya Bariroh Bariroh istrinya mantan istrinya Muhid yang sudah nggak cinta kepada Muhid sampai Muhid merengek nangis nangis di belakangnya Bariroh kata Rasulullah kamu kok nggak kasihan Bariroh kepada suamimu mantan suamimu sampai nangis nangis di belakangmu kata dia saya sudah nggak cinta lagi Rasulullah kalau seandainya Mbok Yos, Mbok Yos seandainya dirujuk lagi, kata Bariro, apakah jenengan nyuruh? Kalau nyuruh tak lakukan. Enggak, kata Rasulullah, saya enggak nyuruh. Saya cuma memberi syafaat. Dibentuk banyak para sahabat, suruh nyerai-nyerai, suruh nikah-nikah. Sebagai dalil semua itu adalah berputar dan berporos kepada maslahat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Utalikuha amma dha'af'al. Qala la. Bal i'tazilha. Tapi jauhilah disuruh untuk meninggalkan wanita, disuruh untuk tidak mengumpuli wanita di masa-masa ibadah. Padahal mengumpuli istri itu ibadah. Mendatangi dan memberikan nafkah batin kepada istri itu adalah ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafi bid'i ahadikum sodako itu adalah sodako. Pahalanya sebagaimana pahala sodako. Mengumpuli istri itu adalah sodako. Itu adalah ibadah. Karena engkau memberinya ifah dan dia pun memberimu ifah. Padahal ibadah, tapi yang namanya ibadah itu ada masanya masing-masing. Makanya waktu puasa nggak boleh menggauli istri. Waktu ihram nggak boleh mendatangi istri. Waktu iktikaf nggak boleh mendatangi istri. Masing-masing ibadah itu ada tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Jadi jangan kemudian oh, mendatangi istri juga ibadah. Tak kumpulkan dua ibadah. Saya sekaligus puasa sekaligus ibadah mendatangi istri nggak bisa ada bagian ibadah yang nggak boleh dicampur agar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan dimurnikan betul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh mencintai yang lain pada saat itu. Qala la bal itazilha fala taqrabanna maka jangan engkau mendekatinya. Fakultu limraati ilhaqi bi ahliki. Kata Ka'ab bin Malik sana pulang kepada keluargamu. Kata para ulama ini bukan niatnya cerai. Lafat seperti ini, nah mulai. Oh, no, mulai nanggone pakmu. Pulang ke bapakmu. Ini bukan cerai. Kalau memang niatnya nggak cerai. Paham? Dalam kitab butolak seperti ini bukan dimaknakan cerai. Anak-anak diperhatikan. Kalau ngobrol, bagus. Maka ini bukanlah cerai. ilhaki bi ahliki sana pulang pada keluargamu fakuni indahum di sana saja menetap di sana saja hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr sampai Allah menetapkan dalam urusan ini sampai Allah memutuskan aku akan menghadapinya sendirian sampai darah penghabisan sampai titik darah terakhir tak hadapi sendiri Maka datang istrinya Hilal bin Umayyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta rukhsah. Bahwasanya dan ini juga sebagai dalil bahwasanya istrilah yang merawat suami. Maka memang ini adalah porsi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada masing-masing laki-laki maupun perempuan. Maka nggak boleh saling iri. Istri juga nggak boleh iri kepada suami, suami juga nggak boleh kepada istri. Sudah masing-masing sudah dijadikan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikulling jalna mawaliya mimmat atau walikulling jalna mawaliya mimmat tarakal walidani wal aqrabun. Masing-masing sudah dijadikan takaran. Istri tugasnya adalah merawat suami, menjadi khadimah bagi dia laisa lahu khadimun maka ini sudah tabiatnya wanita. Qalala walakin la naki Tak boleh tapi nggak boleh mendekatimu. Faqalat inna wallahi ma biharokah ila syai'in. Ini sebagai dalil ya ikhwan bahwasannya orang kalau pikirannya itu sibuk dengan kesedihan, dengan kegundah gulanaan, dengan penderitaan, ini nggak akan ada syahwat atau lemah syahwatnya. Karena itu salah satu cara untuk menjinakkan syahwat adalah dengan banyak beraktivitas. Kalau orang kerja capek, sudah nggak ada lagi hasrat kepada istrinya atau kurang. Tapi kalau orang itu nggak bekerja, pengangguran, sering sering diam diri, nah ini syahwatnya ngumpul semuanya, ngumpul di pikiran sini, pecah kepala itu. Makanya salah satu cara untuk menjinakkan syahwat supaya tidak liar itu dengan banyak beraktivitas, dengan banyak bergerak, banyak mikir yang lain. Tapi kalau nggak ada pikiran yang lain, cuma mikir itu toh, bisa-bisa pecah kepalanya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebagian hadis, seandainya manusia itu tahu apa yang diketahui oleh Rasulullah, mereka nggak akan pernah, mereka akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak dan nggak akan lagi merasa lezat atas wanita. Lau ta'lamu nama a'lam la tahiktum qalilan wala bakaitum katsira wala ma taladzattum 'ala nisa'i wala ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush. Kalian tidak akan lagi bisa merasakan lezatnya wanita di atas ranjang, nggak bisa lagi sudah. Kalau seandainya manusia itu tahu bagaimana bahayanya kehidupan ini. Maka ini sebagai dalil bahwasanya orang itu kalau ditimpa kesulitan, ditimpa pikirannya itu fokus pada suatu pikiran maka syahwatnya akan akan melemah. Sebagaimana Hilal di sini. Hilal ibnu Umayyah semenjak hari pertama hajar sudah nggak ada lagi pikiran kepada wanita. Makanya kata ketika Rasulullah bilang, tapi nggak boleh dekati kamu ya, awas loh kalau dekati kamu. Gak apa-apa kamu masih tetap bersamanya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai dekati kamu. Kata istrinya, ya ya Rasulullah kok boro-boro dekati saya nggak perlu jenengan perintah pun dia sudah nggak akan dekati saya. Sejak awal hari pertama dia nangis terus Rasulullah. Nggak ada lagi hasrat kepada wanita. Mundukana Namin min amrihi maka na ila yaumi hadza. Qala fa qala li ba'du ahli. Kalau memang ini adalah istrinya Ka'ab bin Malik, maka seorang istri nggak akan tega meninggalkan suaminya dalam penderitaan sendirian karena hati mereka telah menyatu. Deritanya juga deritaku, deritamu juga deritaku, deritaku juga deritamu. Istri nggak akan pernah rela. Demikian juga suami juga nggak akan pernah tega meninggalkan istrinya dalam penderitaan sendiri. Hmm? Nah, mula anak setelah akhir ini. Mula, mula, mula anak antara istrinya Hilal dengan Hilal Ibn Umayyah. Dan tadi termasuk cara untuk bisa meninggalkan wanita ya harus di, harus tinggalkan juga orangnya. Kalau masih ngumpul terus ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa meninggalkan syahwatnya. Makanya Ka'ab bin Malik itu pinter. Ka'ab bin Malik cerdas langsung disuruh pulang istrinya. Sana, pulang. Ikut bapakmu sana. Jangan di sini. Biarkan aku sendiri. Karena kalau istrinya masih di situ, Ka'ab itu masih muda. Syahwatnya masih menggelora, nggak akan bisa meninggalkan kalau enggak disuruh pergi istrinya. Maka ini adalah ujian yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab bin Malik. Dan dengan datangnya ujian yang terakhir ini berarti tanda-tanda dibukanya Hajar sudah mulai dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan ujian kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau ujian itu masih berlanjut berarti kamu ah, tandanya itu kamu masih kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak akan memberikan ujian di di luar batas kemampuanmu. Kalau ujian itu masih berlanjut, itu artinya itu tandanya berarti kamu masih punya kemampuan, itu masih kuat, jalani saja. Makanya Ka'ab bin Malik itu enggak nggak nggak bimbang sama sekali ketika disuruh menjauh istrinya. Utalikuha amma af'al. Malah bilang, apa? Harus saya cerai atau bagaimana? Jadi sudah benar-benar nurut. Apa saja ujianmu ya Allah akan kulalui. Dengan penuh ikhlas hati. Dengan penuh lapang dada. Maka setelah ini ikhwan, setelah disuruh ujian yang terakhir ini menjauhi istri selama 10 hari, maka benar-benar Ka'ab bin Malik benar-benar habis. Habis sudah benar. Dirinya benar-benar habis. Tidak ada lagi harapan apapun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari yang ke-50 datanglah kabar gembira bahwasanya Ka'ab bin Malik dimaafkan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka besok insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai beranjak kepada berita gembira setelah sekian hari kita ikut hanyut dalam kesedihannya Ka'ab bin Malik. Kalian bisa merasakan nggak kesedihannya Ka'ab bin Malik? Bisa? <laughs> Tapi kalau baca sendiri bisa nangis nggak? Nggak nangis saja kok. Pak ulama itu kalau membaca kisah ini nangis. Jadi nanti ya kalau sudah selesai semua dihayati, diterjemahkan, terus dibaca sendiri. Dan nanti ya, ikhwan, kabar gembira ternyata lebih mengharukan lagi daripada kabar sedihnya. Yang membuat nangis itu bukan kesedihan ini enggak. Nanti kisah gembiranya. Itu yang membuat air mata kita akan bercucuran. Jadi kisah kesedihannya enggak seberapa meneteskan air mata. Justru malah kabar gembira dan kisah dimaafkannya Ka bin Malik itu justru yang meneteskan air mata. Semoga Kenapa saya juga menjelaskannya, saya ulang-ulang, saya pakai bahasa bermacam-macam. Ini supaya saya bisa membawa kalian juga dalam deritanya Ka'ab bin Malik. Supaya kalian juga, supaya kita juga semua terbawa. Itu ya kawan. Dan juga ada beberapa tambi, mungkin terawih malam, kemarin Ana sudah rembukan dengan Akhuna Mus'ab. Insya Allah akan kita lakukan pada malam 19 insya Allah. Jadi ada persiapan dua hari masa tri, masa percobaan terawih malam sebelum kita menghadapi peperangan yang sesungguhnya pada malam 21 sampai malam 29. Maka katakanlah pada kaki-kaki sabar, bertahanlah wahai kaki. Ya, sebelum menghadapi perang yang sesungguhnya pada malam 21 insya Allah kita akan coba dulu pada malam 19 dan malam 2 20. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti asa memberikan kita taufik dan rahmat dan hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa